السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf kiranya atas keterlambatan ini karena baru habis subuh saya selesai acara baru tidur jam setengah enam dibangunkan Setengah enam saya baru tidur. Jam tujuh dibangunkan sama istri. Dan ya begitu tiap hari aktivitas saya. Karena saya jarang di rumah. Di rumah setiap Sabtu lagi malam minggu Pahing saja. Karena habis ini saya harus berangkat ke Jawa Timur langsung ke Jakarta. Setiap hari seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kalau kemudian tidak dimampukan oleh Allah, rasanya tidak kuat. Pak. Sehari itu undangan pengajian yang masuk ke pondok minimal 500 permintaan tiap hari. Tiap hari. Maka kemudian saya sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Athaillah mengatakan, Ma tawakofa matlabun anta bi birobika, wala tayassara matlabun anta bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saya selalu mengatakan manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia boleh berencana, tapi si ATM yang menentukan. Tapi akhirnya Allah yang menentukan. Maka pada kesempatan pagi hari ini, mumpung ini masih belum lama, saya akan sampaikan betapa kemudian ketika manusia itu dicintai oleh Allah. Allah akan mengangkat derajatnya baik ketika masih hidup maupun ketika dia telah kembali kepada Allah. Pengen melihat kemuliaan seseorang, jangan dilihat ketika dia hidup, tapi lihatlah ketika dia sudah mati. Ibu bapak rahimakumullah. Beberapa saat yang lalu kita kehilangan tokoh yang begitu luar biasa. Namanya siapa? Syekhina Murabbi Ruhina Maimun Zubair. Betapa kemudian beliau sangat dicintai oleh Allah. Maka pagi hari jam setengah delapan, saya dikabari dari Mekah. Gus, mohon didoakan. Bahmun kritis, Waktu itu saya posting di WA grup mohon didoakan Bahmun keadaannya menurun, kesehatannya menurun. Setengah jam kemudian saya dikabari, Gus, Bahmun sudah meninggal. Waktu itu saya nggak percaya, masa sih? Ternyata yang ngabari langsung dari asisten beliau yang ada di kota Mekah. Begitu beliau dikabarkan meninggal, saya teringat dengan firman, dengan sabda Rasulullah. Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dari hambanya secara langsung dicerabut sedemikian rupa tetapi bagaimana Allah mengambil ilmu dari dunia biqabdil ulama dengan cara mengambil para ulama-ulamanya Artinya apa? Semakin banyak ulama yang dipanggil oleh Allah, ini menunjukkan bahwa dunia itu sudah tua. Maka sampai Rasulullah mengatakan idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Ketika orang alim itu meninggal, maka menangislah atas meninggalnya penduduk langit dan penduduk bumi. Berapa lama mereka menangis? Sab'ina yauman, 70 hari. Maka begitu beliau dikabarkan meninggal, saya langsung menangis. Karena Rasulullah mengatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama berarti orang tersebut adalah munafik. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia. Mbah Mun itu kan paku. Kiai sekarang kan modelnya ada dua. Ada paku, ada catut. Kalau paku itu tugasnya mengencangkan, catut itu tugasnya bubrah keng rusak. Mbah itu paku negara, paku agama. Kok pakunya diambil itu tanda-tanda bangunannya sudah mulai keropos. Yang bagus itu paku bukan catut. Makanya ratunya Solo namanya Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Maka wakil gubernur kita itu paku alam bukan catut alam. Hari ini kebanyakan orang menjadi catut, tidak menjadi paku. Maka begitu beliau diambil, masya Allah begitu coba kita lihat betapa kemudian Allah mencintai Mbah Mun. Rasulullah mengatakan an-nasu annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala matu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan Allah akan membangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Apapun kebiasaanmu ketika di dunia itulah yang menggambarkan kematianmu besok ketika menghadap Allah. Anda rajin menghadiri majelis, wallah. Insya Allah sesuai janji Rasulullah, Anda akan dimatikan kita menghadiri majelis. Beneran, ibu-ibu biasa berani sama suaminya, hati-hati. Besok matinya dalam keadaan metenteng naik ke Coba kita lihat. Kenapa Mbah Mun meninggalnya di Mekah? Kenapa Mbah Mun meninggalnya ketika haji? Kenapa Mbah Mun dimakamkan di Maklah? Itu semuanya ada sebabnya. Anda tahu berapa kali Mbah Mun berangkat haji? Beliau berangkat haji 70 kali. Umur beliau 90 tahun, beliau naik haji 70 kali. Beliau itu absen haji hanya tahun 2018. Karena kebiasaan beliau haji, Allah panggil beliau dalam keadaan berhaji. Satu. Beliau sangat mencintai kota Mekah dan Allah takdirkan beliau meninggal di kota Mekah. Beliau sangat menghormati hari Selasa. Buktinya apa? Pondok pesantren Bahmun diliburkan hari Selasa. Padahal kebanyakan pondok pesantren diliburkan hari Jumat. Dan Allah ambil beliau pada hari Selasa. Beliau mengidolakan Siti Khadijah. Buktinya apa? Salah satu qasidah yang beliau sukai adalah Sa'du nafid dunya fauzu nabil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Dan Allah berkenan menguburkan Bahmun di pemakaman Makla, satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Saya merinding, Pak. Kok ada orang yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah? Empat-empatnya Mbah Mun dapatkan. Mengidolakan Siti Khadijah. Satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Senang dengan hari Selasa. Karena menurut Mbah Mun orang-orang alim itu meninggalnya di hari Selasa. Allah panggil beliau hari Selasa. Kebiasaan haji, matinya mas haji. Senang dengan kota Mekah, meninggalnya di kota Mekah. Coba. Maka kenapa kemudian ketika saya sakit, capek di rumah sakit, saya bilang sama dokter sudah infus dicabut. Kenapa Gus? Saya mau berangkat ngaji. Kenapa? Karena saya meyakini sesuai janji Rasulullah orang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaannya di dunia youtuban terus bisa jadi matinya pasti youtuban. Kan siapa tahu lagi ngambil gambar kiai ngaji ke matri itu mamanya kan enggak. Makanya di mana-mana. Kayak saya kemarin berangkat ke benua Afrika di Aljazair dalam keadaan sakit. Setelah acara di Kompas TV itu saya masuk ke rumah sakit, saya infus. Saya bilang, tolong hari ini saya disembuhkan. Sebisa mungkin. Kenapa besok pagi saya mau terbang ke Aljazair? Kenapa? Karena saya punya motivasi. Ya Allah matikan aku ketika dalam keadaan di sebuah majelis ilmu. Man kharaja fi ilmi fawafi fi sabilillah hatta yarji'a. Anda hari ini semuanya dalam tanggungan Allah sampai Anda pulang. Yang jadi masalah itu ibu-ibu niatnya berangkat ngaji, begitu pulang mampir rumah pelasa. Lah ini masalah ya. Ini masalah. Nah, orangnya juga datang ini, beneran ya. Biasanya jilbabnya putih biasanya Pak. Ini ngeri sekali. Makanya setiap kali saya berangkat ngaji, saya bilang sama istri saya, ini saya jihad. Artinya apa? Kalau saya mati di jalan ya sudah itu takdir Allah dan Allah matikan saya dalam keadaan pengajian. Kan ini luar biasa kalau saya hari ini kajian di Suciati Saliman di sini, tahu-tahu malaikat Israel datang. Itu kan diumumkan di masjid Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang seorang YouTuber bernama Fadil umpamanya umpamanya. Saya kasih contoh yang lain. Betapa kemudian Rasulullah menepati janjinya orang yang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Anda tahu Ainur Rafiq lil Firdaus. Itu nama bekennya adalah Opik Tomboati. Ibunya Mas Opik itu hafidul Quran 30 juz. Satu hari beliau bertanya, Gus, apa kalau saya membaca Al-Quran setiap saat menjadi kebiasaan saya? Allah akan mematikan saya dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya jawab, iya bu, betul. Dan Anda tahu ibunya Mas Sofik meninggal ketika membaca Al-Quran. Saya besok 1 Oktober ke Jawa Timur haulnya Kiai Imam Sairozi yang banyak di Youtube itu. Haul pengajian setahun. Beliau meninggalnya kapan? Pas berangkat pengajian. Dulu di Kiyudan ada seorang Gus hafal Quran namanya siapa? Gus Baha. Anda tahu meninggalnya kapan? Habis maghrib bulan puasa ketika membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid. Maka disitulah kemudian alasan kenapa saya belusuan ke lokalisasi ke dunia malam. Di tengah-tengah kepadatan mereka bermaksiat, saya masuk di dalamnya. Karena saya sering mengatakan cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Saya masuk di sana. Dan ternyata apa? Mereka luar biasa. Gus, saya belum bisa meninggalkan maksiat. Gampang, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kamu masih suka bermaksiat, kok kamu meninggalkan sholat itu salah. Yang terjadi apa Gus? STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Malam bermaksiat, pagi subuhan. Malam maksiat lagi, siang sholat. Terus kamu lakukan itu. Saya yakin kok, orang berbuat baik saja kadang-kadang boring kok. Apalagi orang berbuat maksiat. Pasti ada titik jenuhnya. Tugas kamu hari ini satu nduk. Apa Gus Pia caranya malaikatnya memedasi Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat. Jadi Allah akan lakukan itu kepada kita. Makanya kemudian apa tugas kita itu bagaimana kemudian kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Hari ini apa artinya kemudian orang masyhur, orang terkenal, orang banyak harta, orang dimuliakan dan lain sebagainya. Kalau kemudian matinya tidak dimuliakan oleh Allah. Kita ini besok akan kelihatan mulia bagaimana kita mati. Bagaimana kemudian tidak Bahmaimun tidak mulia? Beliau meninggal yang mendoakan tidak hanya umat Islam. Kan luar biasa. Begitu habis duhur di Masjidil Haram disolatkan dalam keadaan musim haji. Berapa ratus ribu orang yang mensolatkan jenazah beliau. Di Rembang, saya waktu itu pengajian di alun-alun Kudus yang hadir 25 ribu orang di alun-alun Kudus itu. Di rumahnya Mbah Mun, baru sampai jam 10 malam dari pagi yang sholat goib sudah 100 kali. Sekali mensulatkan ribuan orang. Coba, apa ini gak luar biasa? Kalau hari ini kita masuk, dikenal sama orang, itu belum jaminan kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan masuk di alam langit. Kenapa orang-orang seperti ini menjadi orang luar biasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun karena sudah tidak ada jarak dia dengan dia dengan Allah kabeh pasrah karo Gusti Allah kalau kita tuh kan masih banyak jarak jaraknya terlalu jauh makanya hati kita belum nyambung dengan Allah orang-orang kayak Mbah Mun la khaufun alaihim walahum yazanun sudah tidak punya rasa susah, tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena sandarannya hanya Allah. Kalau kita bersandar kepada pangkat dan jabatan, paling lima tahun, bupati mentok sepuluh tahun. Itu pun kalau tidak dipegang sama KPK. Mau bersandar kepada apa? Bersandar kepada harta bisa habis. Seberapa banyak harta yang kamu miliki? Allah banyak menghinakan orang kaya. Contohnya siapa? Korun. Mau bersandar kepada kecantikan. Berapa lama sih orang cantik? Maksimal sampai umur 40 tahun. Setelah itu melorot semua. Makanya kalau pengen menikah awet, jangan menikah dengan orang cantik. Menikahlah dengan orang jelek, insya Allah awet. Orang cantik itu 40 tahun sudah nggak cantik lagi. Tapi kalau orang jelek insya Allah dari kecil sampai mati jelek terus itu. Bersandarnya kepada siapa? Allah innamal mu'minuna ladina amanu billah. Ya Allah, saya bersandar kepadamu. Sudah selesai. Bersandar kepada kemasuran. Allah, orang viral itu kan gak lama tuh. Gak lama. Maka disitulah kemudian kita harus bersandar semuanya kepada Allah. Maka orang-orang ini luar biasa. Maka begitu jadi korbuser waktu itu bilang sama saya. Satu minggu setelah dia masuk Islam, di rumah beliau di Bintaro, dia galau. Saya ajak Jumatan. Orang-orang saya tanya sama dia, kamu berat gak jadi orang Islam? Enggak berat, Gus. Beratnya cuma satu. Kenapa? Maha benar netizen dengan segala cangkemannya, katanya. Dan saya Jumatan, pertama kali dia Jumatan saya anter. Saya pakai kopiah, dia enggak. Wartawan tanya, kenapa Mas jadi enggak pakai kopiah kayak Gus Mita? Jadi jawab, emang wajib? Ya enggak, tapi kan fungsi kopiah itu untuk menjaga rambut supaya tidak kena jidatnya ketika sujud. Menghina banget kan itu loh. Jadi itu apa-apa bisa. Yang nggak bisa cuma satu. Jadi bintang iklan sampo. Itu saja nggak bisa dia. Waktu itu dia bertanya apa setelah sholat Jumat? Pulang dari Jumatan sama mobil sama saya. Dia galau. Kenapa kamu kelihatan galau? Dia bilang begini sama saya. Bagaimana saya cara bisa cara saya bisa menjaga iman? Kenapa kamu tanya seperti itu? Saya banyak baca bagaimana kemudian orang yang hidupnya dalam keadaan iman matinya dalam keadaan kafir. Tolong saya dikasih tip supaya kemudian saya mati dalam keadaan iman. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya itu bersyukur setelah prosesi masuk Islamnya Mas Dedi, hampir setiap hari saya mengislamkan orang. Kayak semalam di pondok ada lima orang. Dari Medan satu, dari Lampung satu, dari Jogja satu keluarga. Satu ibu dan dua anak. ini nanti saya berangkat ke diri nanti malam sudah ada dua orang yang nunggu minta disahadatkan. Kemarin dari Australia, Antonio Sokodori. Malah kayak iwak atau Jadi hampir tiap hari. Orang berbondong-bondong pengen masuk Islam. Waktu itu saya bilang <clears throat> sama Deddy Corbuzier, <clears throat> Bro, apa Gus? Emang benar saya yang mengislamkan kamu. Tapi saya tidak bisa menjamin Islammu. Saya tidak bisa menjamin imanmu. Maka kenapa kemudian setiap kali khotib yang ber, yang berkhutbah itu pesannya salah satunya apa? Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Gak ada yang bisa menjamin keislaman kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa menjamin. Maka kemudian Rasulullah, ini kalau saya baca hadis ini Pak saya sering nangis. Saya itu aja penampilannya aja yang yang yang yang, yang preman. Saya itu kan kadang-kadang malu kalau sampai saya beribadah, saya ingat sama Allah nggak bisa menangis. Karena mbak-mbak lokalisasi itu kalau ajak sholawatan, kalau saya ajak pengajian, mereka nangis. Betapa lembutnya hati mereka. Padahal mereka seorang lokal, se se seorang yang bekerja di tempat lokalisasi. Mereka ketika mendengar saya membaca tartil Quran, mereka menangis. Itu kan merupakan tanda-tanda bahwa hati mereka menjadi al-hatif ar robani Al-hatif ar robani itu apa? Telepon ketuhanan. Jadi kalau kemudian kita mendengar ayat-ayat Allah dikumandangkan, mendengar adzan kok hati kita menangis, itu tanda-tanda bahwa hati kita ada Allahnya. Tapi kalau ibu-ibu hati-hati dengar adzan kok susah, hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan meneh. Adzan kok susah. Kita itu senang dengar adzan cuman sekali ya. Adan maghrib bulan puasa gitu loh. Itu pun bukan karena sholatnya tapi karena bukone. Jadi hati kita ini lowong. Rasulullah mengatakan apa? Ini coba ya. Saya berharap kemudian Allah benar-benar mematikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahli jannah dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakun bainahu huwa baina illa diraun. Sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal satu hastato. Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Kenikmatan surga sudah dinikmati oleh matanya. Jarak dia dengan surga tinggal setengah meter saja. Seamalan menembut masuk surga. Tetapi apa? bitu alaihil kitab catatan takdir merubah hidupnya. malu nabi amali Alinar di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha dan Allah masukkannya ke dalam neraka. Allah awalnya Pak sudah kelihatan surga. Oh ini ahli surga penampilannya ketok. Subhanallah. Tapi di akhir hidupnya Allah merubah takdirnya. Dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan akhirnya Allah masukkannya ke dalam neraka. Anda jangan gaya, saya sudah umroh 20 kali. Sampai di mana-mana saya dipanggil umroh bin Khattab umpamanya. Saya sudah haji sekian kali, belum ada jaminan. Saya sudah berjilbab, nggak bisa menjamin saya sudah bangun masjid, gak ada yang menjamin. Saya sudah bersodakoh, gak ada yang menjamin. Sudah ratusan majelis yang saya hadiri, siapa yang bisa menjamin? Makanya kenapa kemudian saya sering nulis dari sekian banyak majelis yang saya hadiri, saya tidak pernah tahu mana yang diterima oleh Allah. Itu pula kemudian yang menjadikan saya tidak pernah berputus asa dan tidak pernah berhenti untuk menghadiri majelis. Belum tentu kemudian majelis saya yang dihadiri 20 ribu orang, 25 ribu orang itu lebih diterima oleh Allah dibandingkan majelis saya yang berada di tengah-tengah lokalisasi di Carkem, Ketika kemudian mereka menangis, Pak itu akan saya supaya saya segera keluar dari tempat ini. Ya Allah. Itu kan luar biasa. Saya langsung ngelus dodo, Pak. Dodo nih bujuku. Ya Allah. Siapa yang bisa menjamin itu? Saya sudah berjenggot, siapa yang bisa menjamin jenggot saya mematikan saya dalam keadaan Islam? Belum tentu. Walaupun jenggot saya lebih sedikit daripada punya kamu, mamanya. Coba kita lihat cerita-cerita dalam sejarah bagaimana kemudian semua itu tidak ada yang bisa menjamin. Anda tahu di zaman Nabi Musa ada ulama terkenal namanya siapa? Bal'am bin Bahuro. Balam bin Bahura ini semua doanya dikabulkan oleh Allah. Apapun yang dia minta dikasih sama Allah. Cara bahasanya orang Jawa apa? Itu geni. Saomong-omongnya diterima oleh Allah. Anda tahu Balam bin Bahura matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kesombongannya. Karena dia merasa aku orang yang paling alim. Ini hati-hati. Matinya dalam keadaan kafir. Balam bin Bahura ada orang datang orang miskin. Pak Kiai doakan saya kaya, langsung kaya. Pak Kiai saya susah, doakan langsung sebuah bahagia. Pak Kiai bujuku rameteng, mulih langsung meteng Pak. Sampai begitu tajamnya doanya Bal'am bin Bawra, matinya kafir. Cuma Di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah al Jasi. Ini delegasi sunnah. Matinya kafir. Kenapa? Karena kegemarannya minum khamer. Matinya kafir. Siapa yang bisa menjamin? Ada lagi banyak. Contohnya siapa? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada delegasi sunnah. Namanya siapa? Pak? Yang mengingatkan Musailama al Kaddab Ketika Musailama al Kaddab mengaku sebagai nabi. Meninggalnya dalam keadaan kafir. Bahkan seseorang yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Seorang muadzin dia seorang James Bond, jaga masjid dan kebun. Di sini ada James Bondnya enggak? Ada. Masa apa pekerjaanmu? Marbot. Ah, enggak keren lah. Apa? James Bond. Jaga masjid dan kebun. Lima tahun, Pak. Saya hitung gitu. Saya dulu menjadi James Bond itu lima tahun. Jadi kalau kemudian hari ini saya dikasih banyak fasilitas sama Allah, saya merasa itu tirakat saya dulu ketika saya tinggal di masjid lima tahun. Saya nyapu, saya ngepel, ngerasi IWC, adan, khotim gak datang saya. Saya dulu itu jadi ustaz kan karena kecelakaan. Gara-gara khotibnya tidak datang, akhirnya takminnya bilang sudah kamu khutbah. Begitu saya khutbah ternyata lebih bagus daripada aslinya. Wah ini kan tidak masalah. Seorang tukang adan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi lima waktu dalam sehari dia adan. Satu ketika ketika dia adan, orang dulu kan adanya di atas menara. Ada yang mengatakan menara zaman dulu itu merupakan peninggalan orang Majusi. Orang Majusi itu kan menyembah api, apinya ditaruh di atas. Lah begitu mereka masuk Islam, apinya dibuang digunakan untuk tempat adan. Maka namanya manaro, itu satu kalimat dengan anar api di atas. Majusi itu kan penyembah api, Pak. Makanya kalau ada orang rokok, kalau ada orang majusi langsung disembah cangkeme, Pak. Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi saya itu dianggap orang NU tapi saya nggak pernah ngerokok. Saya dianggap orang NU tapi saya nggak pernah ngerokok. Karena ada ormas besar di Indonesia itu NU dan Muhammadiyah bedanya di rokok. Karena kalau NU itu makro, Muhammadiyah haram. Saya tahu kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok. Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuh nu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Kalau orang NU kan ngerokok, karena nggak ada peringatan. Bahkan orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'amatul udud ba'da dahar <laughs> gitu. Karena kalau saya ketemu teman-teman Muhammadiyah itu tak bioni dok. Kamu tahu nggak NU dan Muhammadiyah masuk surganya luar NU? Loh, kenapa Gus? Iya. Karena imannya orang NU lebih tebal daripada orang Muhammadiyah. Kok begitu? Iya. Orang Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut dengan bahaya peringatan pemerintah bahwa rokok itu membunuhmu. Orang NU NO nggak percaya. Kenapa? Karena orang NU imannya tebal. Yang membunuh itu bukan rokok tapi Israel. itu. Begitu dia mengumandangkan adzan di atas menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat. Hayalah salat. Matanya ngelirik. Wow. Begitu turun dikejar. Coba Anda baca kitab Imam Al-Qurtubi. Dikejar. Cewek ini dikejar. waktu itu dia dari kejauhan dipanggil, "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Apa jawaban perempuan ini? "Sorry, Mas. Kita beda keyakinan." Sama kemarin, Via Valen curhat sama saya, saya bilang, "Sorry, Dok, kita beda keyakinan." Oh. Maksudnya apa? kan kita sama-sama Islam. Enggak, kita beda keyakinan. Bedanya di mana? Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Tak bilang mau. Kita beda keyakinan mas, kata perempuan ini. Anda Islam, saya Kristen. Sorry, kita gak bisa menikah. Apa jawaban laki-laki ini? Apa syaratnya saya supaya bisa menikah dengan kamu? Gampang, tinggalkan Islam masuk Kristen. Maka saya akan menikah dengan kamu. Naudzubillah min dalik. Karena cinta sudah melekat, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, maka tai kucing rasa coklat. Mesti tahu ngerasa kayak gitu. Akhirnya apa? Dia tinggalkan Islam masuk Kristen, Pak. min dalik. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka menikah malam pertama mau kumpul dengan istrinya, kepleset jatuh mati, Pak. Kehilangan Islam belum sempat merasakan cike-cike mati, Pak itu. Cike-cike itu bahasa Taiwan. Wah. Orang sempat ngerasa kayak keroto. Apa kayak keroto? Pakan manuk. Coba, siapa yang bisa menjamin sekarang? Bisa menjamin imanmu? Gak bisa. Tapi sebaliknya, hadis ini memberikan ancaman peringatan bagi orang yang merasa sok suci karena Al-Qur'an mengatakan falatu zaku angkusakum jangan merasa sok suci huwa a'lamu bimanitaqo tapi sebaliknya hadis ini memberikan semangat kepada orang yang banyak dosa. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna nabi amali ahli nar. Tapi juga akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun baina wa baina ila diraun. Sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hastato. Panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya. Jarak dia dengan neraka tinggal satu setengah meter, tinggal setengah meter saja. Bentuk seksa neraka matanya sudah menyaksikannya. Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. malu nabi amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. huluha Dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Makanya saya itu paling nggak suka ya. Ada orang berbuat dosa kita hanya bisa mencaci maki tanpa pernah memberikan solusi. Saya selalu mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu kalimat-kalimat motivasi yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak dunia malam, anak-anak jalanan. Kita itu kan kadang-kadang kayak dialog saya di sebuah televisi swasta. Ada seorang kiai mengatakan, bagaimana pendapat kiai tentang dakwanya Gus Miftah di dunia malam? Memalukan. Itu menjual agama. Ya Allah. Kemudian saya ditanya, bagaimana Pak respon Gus Miftah? Gak apa-apa, Pak, kalau dianggap memalukan lebih memalukan mana ketika kita melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka kemudian apa yang perlu kita pahami? bi akamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Kita itu sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita. Sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan sering menjadi hakim bagi kesalahan kita. Kalau ada orang salah kita menjadi jaksa nuntut dan lain sebagainya. Tapi ketika kita salah, seolah-olah kita memaafkan dan bisa memaklumi kesalahan-kesalahan kita. Apa ada contohnya? Orang yang matinya tidak mohon maaf, orang yang hidupnya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan beriman ada, Pak. Ada seorang bernama Rojal Unfuah, Dia mendatangi Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Apa yang harus saya lakukan? Gampang masuk Islam. Oke, okay. sahadat bersama Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Orang wayai. Orang wayai kok sholat. Makanya Bapak mohon maaf, Jumat itu wajib, tapi jangan terlalu rajin tiap hari Jumatan. Enggak usah. Cukup sekali saja hari Jumat. Saking semangatnya tiap hari Jumatan. Akhirnya para Rasulullah mengatakan, kami bersama para sahabat yang lain akan melakukan perang visabilillah. Musuh-musuh Islam sudah menunggu kami. Wahai rojal unfa, bersediakah kamu berperang bersama kami untuk bersama melawan orang-orang kafir? Sami'na wa atokna ya Rasulullah. Oke kami berangkat. Begitu perang, dia rojal unfa mati. Para sahabat kemudian berselisih pendapat. Bagaimana dengan Rojal Unfwa? Dia masuk Islam belum 24 jam. Kok sudah mati? Apa jawaban Rasulullah? Rojal Unfwa walahul jannah. Baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam. Jidatnya belum sempat sujud. Dia belum sempat sholat. Tapi Allah menjadikan akhir kehidupannya begitu indah. Ya Allah, apa ingin dengan ini? Masya Allah. So sweet matamu, so sweet ini. nggak pernah tahu. Makanya ngiri, saya iri dengan Bahmun. Allah muliakan tidak hanya di dunia sampai beliau meninggal dimuliakan oleh Allah. Ini Rajal Unfa juga seperti itu, Masya Allah. Begitu mati, ya Allah awalnya bergelimang dengan dosa, tetapi kemudian Allah menjadikan dia orang yang mendapatkan hidayahnya. Maka begitu Deddy Corbuzier masuk Islam, saya bilang, bro, doakan saya. Lu, gak kebalik, kan lu yang bimbing gua masuk Islam. Enggak, hari ini begitu kamu bersahadat, orang yang paling suci di antara aku dan kamu adalah kamu. Kenapa? Karena begitu kamu mengatakan ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu seperti bayi yang baru lahir kembali ini kan bayi ajaib botak. Masya Allah. Tolong doakan saya. Saya bilang gitu. Ketika saya bawa ke Kiai Umi, Kiai Ma'ruf Amin ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Langsung Ustadz Yusuf Mansur mencium tangan dari korupsi. Kenapa Ustadz? Tolong doakan saya karena kamu hari ini suci. Habib Novel Ala Solo. Beliau telepon sama saya, Gus tolong mintakan doa kepada Deddy Corbuzier. Kenapa Habib? Dia hari ini orang yang paling suci ketika dia masuk Islam. Seperti bayi yang baru lahir kembali. Langsung Deddy bisik-bisik sama saya, kamu minta doa apa? Tolong doakan saya nikah lagi. Wah. Langsung istri saya, ampas kan. Titen nono, orang tak jatah loh. Ya. Tapi insya Allah istri saya siap untuk dimadu, asalkan saya mau diracun, insya Allah. Saya bilang sama istri saya, Bunda, iya bah, saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Istri saya langsung bilang, tuh dengerin gitu kan. Itu sadar, saya bilang, iya, saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya, Bunda harus tahu, apa-apa, semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Saya istri saya di atas. <coughs> Tapi memang saya meyakini perempuan jauh lebih hebat daripada laki-laki, Mas. Bagaimana tidak seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah demi membawa sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Gak berani. Makanya kalau saya ditanya apakah Gus Miftah nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa menolak takdirnya. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. InsyaAllah Selalu ala Nabi Muhammad. Makanya dari kisah-kisah ini kemudian saya ingin kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Begitu indahnya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadi. Hei hambaku. Orang yang banyak berbuat dosa, Allah tidak memanggil dengan kalimat, Wahai engkau para pendosa. Enggak. Allah tidak memanggil dengan kalimat wahai engkau ahli maksiat, enggak. Wahai engkau yang banyak kesalahan, enggak. Wahai engkau yang banyak kekhilafan, enggak. Tapi Allah memanggil orang-orang berdosa ya ibadi, hamba hambaku untuk menunjukkan betapa Allah secara psikologis ingin menunjukkan kepada para pendosa kedekatan antara Allah dengan hamba-hambanya. Coba. Ini ayat yang paling sering diminta oleh almarhum Gitorolis untuk saya baca ketika saya ketemu dengan beliau. Gitorolis dulu selama hidupnya Pak, molimo semuanya dilakukan. Mabuk, narkoba, perempuan semuanya. Tapi ketika kemudian hidayah Allah dia jemput, Masya Allah. Dia menjadi orang yang luar biasa. Waktu itu saya tanya, Om punya cita-cita apa sih lu? Saya pengen mati hari Jumat Gus. Kenapa? Karena kalau saya mati hari Jumat saya banyak yang mensolatkan. Saya ingin mati, mati dalam keadaan berdakwah dan ternyata Allah kabulkan. Deddy Corbuzier itu mening eh kok Deddy kita Gitarolis, kita Gitarolis itu meninggal hari Jumat pas kajian subuh. Dulu dia gila-gilanya naik Harley muter kota Bandung Pak telanjang. Mau lima semua dilakukan. Samalah dengan saya dulu mau limo, mantep-mantep mangan melu marotua. Saya itu kan sebenarnya orang tua saya dulu mbah-mbah saya itu kaya tujuh turunan. Yang menjadi persoalan saya keturunan ke delapan pak, jadi habis. Ya. Habis. Gitaronis itu meninggal hari Jumat pas kajian subuh. ini iri dan setiap kali dulu ketemu saya ketika saya masih mahasiswa ketemu sama dia, bro bacain dong apa kul, oh ya kuliah lagi Ini karena apa? Ayat yang sangat memotivasi para pendosa. Maka ketika saya masuk ke lokalisasi, kenapa sih kok mereka menerima saya dengan nyaman, Pak? Karena selama ini saya tidak pernah menghakimi mereka. Di lokalisasi itu saya nggak perlu mengatakan zina itu haram, mereka sudah tahu, Pak. Ini dosa. Mereka sudah tahu, Pak. Gak perlu saya mengal, ma, ma, ma, ma, ma, ma, mengatakan itu kepada mereka. Gak perlu saya ngomong apapun soal itu kepada mereka. Saya gak perlu ngomong di kafe. Mabuk itu haram. Mereka sudah tahu. Tahu. Saya hanya masuk ke satu posisi bahwa sebenarnya mereka juga butuh Allah. Tetapi kesempatannya beda dengan kita. Kesempatan jenengan untuk ketemu dengan Allah itu kan banyak. Tadi malam ada pengajian di tempat Gus Miftah. Pagi sudah bersama Bu Suciati. Nanti siang sudah di mana kesempatannya ada. Sementara kita itu yang orang-orang yang biasa di masjid kadang-kadang tidak bisa menerima orang-orang yang bermaksiat. Makanya begini kok tahu-tahu ada mbak-mbak lokalisasi dari Sarkem datang ke pengajian. Pasti Anda tidak fokus kepada saya tapi fokus kepada mbak-mbak lokalisasinya. Seger mbahmu, seger. moto dot Kalau Anda tanya sama saya, Gus, apakah orang-orang yang ada di lokalisasi itu sebenarnya butuh sama Allah? Butuh, Pak. Saya contoh begini. Yang paling gampang saja bahwa orang itu orang baik dan orang jelek. Kan saya mengatakan begini, orang jelek dan orang baik itu bedanya tipis. Bedanya apa? Orang jelek pernah berbuat baik dan orang baik pernah berbuat jelek. Samanya ketika saya mengatakan, kenapa kamu ngaji di tempat maksiat? Saya bilang, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Bahasa saya sederhana kok sama mereka. Saya ngaji di lokalisasi Sarkem. Saya diantar sama mbak-mbak Germo. Di dalam ketemu orang yang pengen jajan PTS. Begitu ketemu kiai dengan Germo, yang disalami, yang disungkemi tangannya itu kiainya apa Germonya? Ternyata tetap kiainya mas. Berarti dia masih bisa membedakan yang hak dan yang batin. Dia masih tahu mana kiai, mana germo. Loh ini, ini ini ini ilmiah ya, karena saya memang faktanya seperti itu. Ketemu dengan saya seperti itu, diambungi tangan saya. Loh, kenapa kamu gak ngambungi germo? Allah Gus, Gus, aku yo sombedakin di kiai di germo. Loh. Ini serius. loh. Ya? Saya lagi ngaji kajian di lokalisasi Sarkem itu kan ada balai RW agak besar lah, menampung sekitar 200 sampai 300 sampai halamannya dengan bapak PSK. Karena setiap kali saya kajian dengan PSK itu yang hadir 200 PSK, 200 preman lah. Preman-preman sebesar itu kan saya kumpulkan. Begitu saya ngaji belum selesai ada tamu datang. Lihat saya dari kejauhan, delek pak. Waduh, konangan Gus Miftah ini. Delek. Itu menunjukkan apa? Bahwa hatinya masih ada kebaikan. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma ismu?" Rasulullah, dosa itu apa sih? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Makanya kok ada di antara kalian berangkat ke kali orang cewek, tinggal ah, tinggal konangan apa rayono. Ya, Wih, tak takon sing pengalaman gue. <laughs> Ya. Dia khawatir dilihat sama orang, pasti ketakutan, hatinya pasti tidak nyaman. Makanya kita sering mengatakan tanya karena kepada hati nuranimu. Kenapa bertanya kepada hati? Karena kolbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Makanya kalau saya ketemu Bapak PSK, Mbak, kamu tahu nggak? Apa Gus? Dulu saya itu pernah menghadiri pameran akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu akik, di dalamnya ada tulisan Allah. Waktu itu lagu berapa Pak? 3 miliar. Saya bilang sama Mbak Mbak PSK, kebayang nggak? Batu akik yang benda mati, di dalamnya ada Allah harganya 3 miliar. Bagaimana ketika hati manusia di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Maka orang-orang seperti ini dikasih semangat oleh Ya ibadi Alladzina asrafu ala anfusihim yang melampaui batas. Ketika Allah memanggil ya ibadi dalam bahasa tafsir, Allah secara psikologis ingin menunjukkan kedekatan dengan orang-orang yang banyak dosa. Masya Allah. Maka saya selalu mengatakan apa? Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. La taknatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh kita berputus asa. Apalagi kok menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain. Nggak boleh. Dia saat anak dunia malam. Nggak boleh. Coba. Makanya ketika saya dihujat gara-gara saya bersolawat dengan babak dunia malam. Kok kita terlalu suci banget sih ya? Mereka mengatakan sama saya, Gus, kenapa sih orang-orang itu melihat kami dengan pandangan sebelah mata? Lumrah dong, kenapa Gus? mau matane mau siji. Allah itu ngasih dua kita mata. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan-keburukan kita. Tapi selama ini kita balik, satu mata untuk melihat keburukan orang lain, satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan kita. Jangan berputus asa. La taknatu min rahmatillah. Nyatanya banyak, saya kajian di masjid UGM. Ada mbak-mbak datang. Kenapa mbak? Terima kasih ya Gus. Loh kenapa? Sebulan yang lalu saya masih pengajian sama Gus Minta di, di salah satu kafe di Jogja. Hari ini saya sudah di sini. Gara-gara saya ikut pengajian Gus Minta. Makanya kalau kemudian orang mengatakan ala pengajiannya Gus Minta di dunia malam itu mubadir. Kok cangkemmu jadi malaikat ini apa tuh aku? Iya kan? Saya bilang begini. Mubadirnya di mana? Kalau toh kemudian setelah saya ngaji sama mereka, mereka masih bekerja di tempat itu. Apakah itu dikira mubadir? Enggak. Saya meyakini orang itu akan ada titik jenuhnya. Pasti akan ada paskanya. Enggak akan mungkin mereka menjadi seorang WTS selama-lamanya. WTS yang paling tua di Sarkem itu umurnya 50 tahun. Kalau kemudian dia pengen menjadi PSK selama-lamanya, kalau dia mau tamunya yang ogah pak gitu. Makanya saya banyak kesaksian ada WTS 50 tahun pulang ke Malang. mau mana Mbak? Malang. Terus kenapa kamu ke sini pas pengajian? Saya pengen kembali ke Malang. Saya sudah malu. Sebulan sekali saya pengajian sama Gus Minta kok saya masih di sini. Sudah saya pengen pulang. Dia pulang. Punya uang saku enggak? Kalau enggak saya kasih. Saya itu biasa ya di lokalisasi itu. Setiap saya ke sana kadang-kadang malam saya mampir menyempatkan diri. Mereka bilang, wah sepi buat nonton tamu. Gitu kan? Saya langsung beli makanan. Berapa yang nggak yang nggak nggak ada tamu? Ada 70 orang, bah 100 orang. Sudah kita beli makan. Saya belikan lasbok, saya belikan pecel lele, saya belikan makan. Sudah dibagi. Berapa yang nggak dapat tamu malam hari ini? Ada bah 75 sampai 100 orang. Tak kasih uang 50 ribu semua. Yuk. Ah, kemudian mereka apa? Akhirnya malu. Kok ono to wong ngopeni lonte kaya aku. tak kasih makan, tak kasih uang. Sebulan sekali mereka saya kasih mukena. Ayo siapa yang belum mukena? Saya loh. Kemarin kan sudah bagi 100. Kan saya pendatang baru, Bah. Walah. Cuma Dan lucunya apa? Melalui teman-teman preman itu. Sampaikan kepada Abah. Kenapa? Abah nggak adil. Kenapa? Sekarang pengajian kami nggak pernah datangi lagi. Kan kami kangen dengan pengajian. Coba seorang PSK yang bergelimangan dosa setiap hari kangen untuk pengajian. Dulu saya masuk kesulitan, sekarang mereka ngarap-ngarap saya. Jadi saya itu idola para lonte, Pak. Masya Allah. Maka dikatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Yang tidak bisa diampuni kan cuma satu. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika Dosa apapun diampuni. saya kasih tahu rahasianya apa ya. Dalam kitab dikatakan begini. Ketika orang itu berbuat dosa, Allah tidak langsung kemudian mencatat perbuatan dosanya. Begitu kita berbuat dosa, malaikat mau nulis. Saya tulis ah. Allah negur malaikat. Malaikat jangan kamu tulis dulu. Kenapa? Tunggu. Barangkali nanti ketika adzan dia mau datang kepada Satu, jangan kamu tulis dosanya. Nomor dua, jangan kamu kasih tahu malaikat yang lainnya. Kan nanti dia malu. Depending. Coba Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ditutup, dia nggak datang. Ditulis sama malaikat. Allah datang. Malaikat, ojo lise. Jangan kamu tulis dulu, ditunggu sampai kapan? Besok hari Jumat. Barangkali dia mau datang Jumatan. Begitu Jumatan, ya masiral muslimin. Dia nggak Jumatan, mau ditulis sama malaikat. Nanti dulu bro, sabar kenapa? Kenapa kan dia haus minum dulu bro, itu kan obat. Oh. Begitu Jumatan dia tidak datang, Allah negur lagi, jangan kamu tulis. Kapan kami tulis? Tunggu sampai Idul Fitri barangkali ketika mendengar takbir dia kembali kepada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak datang. Mau ditulis sama malaikat. Ntar dulu bro, kapan? Nunggu sampai dia nikah. Barangkali dia nikah nanti ingat dengan aku. Begitu nikah dia tidak mau kembali kepada Allah. Baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat kamu tulis. Terus kamu sedikit, kamu kasih dia sedikit cobaan supaya dia ingat dengan aku. Makanya jangan salah ya. Banyak orang sehabis menikah justru dapat masalah. Kenapa? Karena itu merupakan akumulasi dari dosa masalah Wih, Wih, rungono kuping, rungono. Banyak orang yang menikah, habis menikah dapat masalah. Itu cara Allah mengingatkan supaya kita kembali kepada Allah. Karena manusia itu, Pak, kadang-kadang kalau dikasih nikmat terus melalui dengan Allah. Sama hanya ada Bu Suciati di atas, ada orang di bawah, dilempar uang 20 ribu. Kadang-kadang orang itu responnya apa? Uangnya diambil tanpa pernah melihat siapa yang lempar. Ambil. Lempar uang 50 ribu, uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang lempar. Lempar uang 100 ribu, uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar. Akhirnya Bu Suciati jengkel, diantem kerikil ke nonda pluk, baru diandanga. Oh, ada yang ngantem toh itu Kita itu kalau dikasih nikmat sama Allah, malah lupa siapa yang kasih nikmat. Tapi begitu kemudian kita dikasih masalah sama Allah, baru kemudian ya Allah, aku lo salah. Begitu masih punya uang banyak, kebuayannya raumu. Wes omongannya dhuwur sampai cangkeme kesamplok pesawat. Begitu kemudian habis-habisan hartanya habis baru, ya Allah, kula salah baru kelingan. Innallaha la innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa kemudian dia Allah mau mengampuni? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk dekat dengan segala-segala kebaikan, dengan semua majelis ilmu, dengan semua majelis taklim. Kalau kemudian kita belum bisa menjadi orang soleh, senanglah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kemudian kita tidak bisa menjadi orang yang alim, senanglah kumpul dengan orang-orang yang alim. Karena Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang masar sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Anda mencintai Rasulullah, wallah besok di padang masar Anda akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Anda mencintai para kiai, insya Allah anda akan dimatikan dan dikumpulkan di padang masar bersama para kiai. Amin. Tapi kalau di dunia hanya anda, anda hanya mencintai artis dangdut, hati-hati ibu-ibu. Kalau anda cuma cinta dengan trio macan dan ayu ting ting, waspadalah anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol, buane iwak peyek takkan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semuanya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Al-Fatihah. 7 menit menjelang jam 9 ada waktu 7 menit kalau mau bertanya silahkan. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada ya Ada pertanyaan? Oh itu sana. Monggo Pak Terima kasih. Gus Medhab yang saya hormati. Saya mau menyampaikan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan kajiannya oleh Gus Medhab. Yaitu mengenai misalnya orang yang melakukan kehidupan di dalam kehidupannya itu selalu melaksanakan kegiatan yang banyak dosanya. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan-perbuatan baik kemudian masuk ke surga tadi dan sebaliknya tadi apakah itu dosa-dosanya juga diperhitungkan dan juga tetap dia nanti mendapatkan apa ya seksa di neraka dan sebaliknya juga demikian dengan yang masuk surga tetapi juga berbuat jelek itu nanti juga akan mendapatkan imbalan juga balasan di neraka. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره itu jawabannya selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam takzim kepada Gus. Alhamdulillah nama saya Eri Erman, saya dari Palembang. Oh, Palembang. Palembangi. Ya. Saya ingin bertanya yang pertama. Di Palembang itu ada ulama yang paling terkenal namanya siapa? Perempuan. Hadratus Syekhoh Fatimah binti Maimun. al Palembangi. Ini saya, saya belum karena Anda ngomong orang Palembang. Betapa kemudian ulama-ulama dulu mencintai negara. Buktinya apa? Pasti kalau dia meninggal itu disebut nama kampungnya. Al Limbang. Syekh Ahmad Khalil al Bangkalan, Itu menunjukkan kecintaan dia terhadap negara. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Mahfud Atarmasi karena orang Termas. Syekh Soleh Darat Asamarongi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang paling gak enak besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asikaf Asoluli. Orang Solo soalnya. Gimana Mas Heri? E, jadi yang pertama, saya kebetulan baru mengikuti dakwah Gus, terutama kemarin yang viral. Nah yang pertama yang ingin saya tanyakan, kan Dede Koburzer baru saja masuk Islam. Sebelumnya juga saya mengenal Dede Koburzer itu lewat medsos yang saya ketahui bahwa beliau itu memang katakanlah kritis banget orangnya. Butuh usaha yang luar biasa, katakanlah qadarullah walaupun semuanya takdir Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang membuat beliau itu begitu yakin dengan Islam? Kemudian yang paling berkesan ketika Gus berhasil untuk katakanlah meyakinkan beliau. Terlepas memang itu takdir Allah tapi tetap perantaranya kalau menurut saya dari perantara Gus. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan. Mengapa hari ini banyak mereka yang menghakimi seolah-olah mereka itu selalu benar? Meyakini bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu selalu yang paling benar dan mendiskreditkan orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian ketika hari ini banyak katakala netizen ada yang pro kontra terhadap Gus, tapi tetap Gus tetap komitmen dengan jalan dakwah ini. Dan juga tolong minta motivasinya untuk kami bagaimana kemudian cara meneguhkan bahwa memang jalan dakwah ini yang harus kita tetap semangati, jalan dakwah ini harus tetap ya tetap kita lalui walaupun banyak hambatan dan rintangannya. Mungkin itu saja Gus, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu. Kenapa saya masih konsisten dengan jalan dakwah saya walaupun banyak pro dan kontra? Kamu tahu nggak? Kenapa jumlah kalau kamu nge-share tulisan di Facebook maupun di Instagram, kenapa jumlah like sama jumlah komen itu pasti lebih banyak jumlah like? Bener nggak? Kalau kalian posting di Instagram atau Facebook, jumlah like sama jumlah komen biasanya banyak mana? Like. Karena sebanyak apapun orang yang membuli kamu dengan kata-katanya di luar sana lebih banyak mereka yang mencintai kamu daripada yang membuli kamu. Iya. Itu saja. Kalau para jumlah beda. Kenapa jumlah komen lebih kalah banyak daripada jumlah like? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Ini kalau para jumlah beda. Karena banyak orang yang sebenarnya cinta tapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Yes. Masuk pak Eko Bahasa apa bro? Bahasa menghibur. Karena sakit saja. Berapa banyak orang yang komentar yang membuli dengan pada saya. Saya meyakini mereka yang cinta dengan saya lebih banyak daripada itu. Itu saja. Saya meyakini begini. Bahasa Ibnu Athaillah asalkan dari yang Ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, janganlah kita bersikap seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, yang dikejar oleh anjingnya kerikilnya apa yang lempar? Kerikilnya. Cari kerikilnya sama anjing. Saya hafal Pak karena tangga saya anjing semua. Eh, melihara anjing semua Pak. Tetangga saya ini. Kalau dilempar kerikil, yang dikejar kerikilnya. Tetapi ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki ketika dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik. Yang dikejar siapa? Ceweknya. Itulah kalimat fafirru ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Larilah kamu kepada Allah. Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada yang memberi masalah. Kenapa Allah memberikan masalah kepada kita? Karena dia tahu dan dia yakin bahwa kita tahu solusinya. Kayak kemarin saya memberikan kajian kepada ibu-ibu yang anaknya penyandang anak berkebutuhan khusus. Ada yang kepalanya hidrosepalus, ada yang pakai napas oksigen buatan sepanjang hidupnya. <coughs> ada yang tidak bisa ngomong. Perutnya ini ususnya terbuai keluar. Mereka nangis. Kenapa kemudian Allah memberikan ujian ini kepada saya? Ya, kenapa Allah memberikan ujian itu kepada ibu? Karena Allah tahu ibu adalah orang yang mampu. Kenapa kemudian saya dibully, enjoy saja? Ya sudah, karena barangkali Allah ngasih saya di situ. Keberpihakan saya di situ. Maka saya itu mas, kalau saya dihujat kayak pertama kali video saya muncul di Lambe Turah, ditonton 3 juta orang di satu akun. Kemudian yang membuli saya berapa? 15 ribu orang. Itu komentarnya semuanya negatif. Istri saya itu membaca sampai nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Ini membaca orang membuli apa? Kesalahan bukan pada para pembuli, tapi pada kamu. Kenapa? Mergomok woco. Kalau nggak dibaca kan nggak sakit hati. Makanya kalau saya dibully macam-macam nggak pernah saya baca dan nggak pernah saya respon. Sudah kembalikan kepada Allah. Apakah jalan dakwah ini jalan terbaik? Iya mas. Maka saya selalu mengatakan dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kalau kemudian kamu tidak bisa dakwah malah seperti saya, kamu lihat surat Yasin ayat 65, bunyinya apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yang sibun. Coba kamu lihat, satu hari ketika mulut dikunci, tangan berbicara. Waktu itu saya mikir, kenapa yang bicara tangan? Saya pulang dari Taiwan, di pesawat saya nggak bisa tidur, saya dapat jawaban. Jawabannya apa? Kenapa yang berbicara tangan ketika di hari Yaumul Hisab? Karena banyak orang berdosa dari tangannya. Orang mencela, memaki, menghujat, menghina. Sekarang pakai apa? Tangan. Melalui apa? Postingan. Melalui apa? Tulisan di Facebook, tulisan di media sosial. Jawaban ayat ini Pak ternyata itu kita membuli orang sesuka hatinya dengan menggunakan tangan-tangan kita, dengan jempol-jempol kita. Maka besok ini akan ada pertanggung jawabannya. Kalau kemudian kita harus bermedsos, jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Bukan sebaliknya, menjadikan medsos, medsos sebagai wasilah mendapatkan kemurkaan Tuhan. Kalau kamu tidak bisa dakwah seperti saya, bagaimana saya berdakwah? Gampang. Kamu follow akun ustadz-ustadz itu kamu repost kemudian apa yang diposting oleh ustadz-ustadz itu. Kan kudu ngono, katanya cinta dengan Islam. Sing diposting Vanessa Angel. Ya. Yang difollow Vanessa Angel. Arep itu apa gitu. Makanya seharusnya ustadz-ustadz itu followernya seharusnya lebih banyak daripada artis. Bener nggak? Lawang kita kecenderungannya malah follow orang-orang seperti itu ya. Sama halnya kita kemudian melanggengkan hal-hal yang gak jelas seperti itu. Kan begitu. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia malam, kalau kalian tidak bisa seperti saya minimal kamu doakan mereka, jangan kamu hujat mereka. Karena sebesar apapun kamu hujat mereka tidak akan pernah merubah mereka. Mereka malah berani, Mas. Tetapi ketika kamu doakan, bisa jadi menjadi wasilah untuk mendapatkan jalan hidayah bagi mereka. Ya Allah untuk WTS Sarkem Al-Fatihah. Loh, apa nggak boleh? Al-Fatihah liman kuriat lagu. Tapi kalau kamu jadi dasar kamu PSK, apa mereka berubah? Enggak. Enggak akan berubah. Hujatanmu tidak akan pernah merubah mereka sementara doamu bisa menjadi jalan wasilah hidayah bagi mereka. Amin Allahumma. Amin. Apa yang membuat Deddy Corbuzier tarik masuk Islam? Ini jawabannya pertanyaannya menarik. Jadi Deddy Corbuzier itu kan orang yang sangat rasional. Dia itu PhD, filosofi dokter. Dia itu menjadi the best magician di Amerika Serikat tahun 2012. Deddy Corbuzier itu orang yang sangat cerdas. Sampai cerdasnya dia rambut tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya kemudian apa? Ketika saya berbicara dengan Deddy Corbuzier, saya harus upgrade mas. Kalau saya berbicara dengan bapak di lokalisasi, bahasa saya downgrade menyesuaikan mereka khatibunas bi qadri ukulihim. Tapi kalau saya berbicara dengan Dedi, saya upgrade. Contoh begini. Bro, gua mau tanya nih, collab YouTube tanpa teks. Menurut saya, perintah agama itu banyak yang gak rasional. Saya kaget. Maksud lu apa? Coba, contohnya Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya Ismail. Ini kan tidak rasional. Saya bilang, ya juga ya. Nabi Ibrahim dibakar Namrud tidak mempan. Nabi Yunus dimakan ikan tidak mati. Nabi Musa bisa membelah lautan menjadi jalan. Ini kan tidak rasional. Nabi siapa? Nabi Isa berjalan di atas air. Kalau itu sulapan, saya bisa katanya. Wah, kurang ajar ya aku. Dan saya buktikan Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan trik dia. Cuman dia belum mengaku triknya bagaimana. Saya bisa kalau cuman kayak gitu itu sulapan Nabi Isa itu dia bilang. Karena begitu cerdasnya otak dia. Dia baca Al-Quran sebelum dia masuk Islam. Coba. Akhirnya jawaban saya apa? Coba lo jawab katanya. Oh, dari kita alasan jawab isin ya orang. Marwahku sebagai ustad Aduh bahaya ya. <laughs> Akhirnya jawaban saya apa? Spontan saya jawab. Bro, kenapa banyak perintah Allah dalam beragama itu banyak yang tidak rasional. Jawaban saya apa? Ya. Karena kalau semua perintah Allah itu rasional, berarti tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kamu nggak butuh beragama, cukup kuliah saja. Langsung dia bilang, this is so amazing for me. Utak murahnya anda utak murahnya anda Maka kemudian dia saya ajarkan begini. Ente tahu nggak ayat pertama yang diterima sama Rasulullah? Apa? Ikro bismi robik. Ikro itu dimensi akal, bismi robik itu dimensi hati. Orang belajar agama akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Yang benar apa Pak? Akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Kalau hati mengikuti akal, kita nggak percaya dengan Isra Mi'raj, kita nggak percaya dengan peristiwanya Nabi Musa, kita nggak percaya dengan peristiwanya Nabi Yunus. Tapi belajar agama itu bro, akal yang mengikuti hati. Dia saya tanya waktu itu, karena dia kan sebenarnya bermain logika ya. Orang-orang yang bermain itu kan pakai logika. Saya tanya apa sama dia mas? Kamu tahu nggak? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati turun ke naik, naik, naik ke mata. Dia jawab dari mata turun ke hati. Itulah goblok kamu. Saya bilang waktu itu, loh kenapa begitu begitu? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti seumur hidup kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah menikmati indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat. Nyatanya oke okay, wong buta ibu ya jone meteng cinta. Karena cinta itu dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta seburuk apapun pasangannya tetap dia cinta. Akhirnya dia mikir, iya juga ya Dan peristiwa yang sangat dia ingat kenapa kemudian dia masuk Islam gara-gara bulan Ramadan kemarin saya sebelum datang ke studio saya mampir restoran saya beli makanan bulan puasa saya bawakan dia makanan enak-enak begitu mau syuting lo makan dulu langsung dia bilang Lu gila. Kenapa? Banyak orang di luar sana puasa minta dihormati. Lu malah bawain gua makan. Saya bilang, kan kamu nggak puasa, wong kamu orang Katolik. Saya tidak sepakat dengan bahasa hormatilah orang berpuasa. Sementara bahasa ini keluar dari mulut orang berpuasa. Kalau ada bahasa hormatilah orang yang berpuasa. Seharusnya kalimat ini keluar dari mulut mereka orang yang tidak puasa. Kalau bahasa ini keluar dari mulutnya orang berpuasa, berarti kita puasa hanya minta untuk dihormati tok, dapatnya penghormatan tok. Padahal kata Allah apa? li wa ana ajza'u Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya kalau ada orang Islam gawe sepanduk hormatilah orang berpuasa, cangkemmu, bro, bro. Yang nulis ini seharusnya siapa? Mereka yang tidak puasa. Maka kemudian dia mengatakan apa? Kok pandangan kamu terhadap agama indah ya? Maka seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya jam satu malam, bro, I will to be Muslim katanya. Saya pengen jadi orang Islam. Tolong saya dibimbing. Saya jawab, jangan bro. Loh, dia bilang, kenapa saya nggak boleh masuk Islam? Karena jadi orang Islam itu berat, Ferguso. Berat, tak bilang. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Gitu. Dia malah bilang apa? Please lah aku dibimbing. Akhirnya saya bilang, sudah kamu masuk Islam di Jakarta. Saya teleponkan ustadz-ustadz terkenal Jakarta itu. Dia bilang apa? Ini sudah banyak ustadz yang nawari saya untuk masuk Islam, tapi saya nggak tertarik. Kenapa? Karena saya pengen masuk Islam yang slow kayak anda dia bilang, yang menyenangkan kayak anda. Saya bilang, kamu pengen masuk Islam di Istiqlal, saya teleponkan masjid Istiqlal. Begitu tersiar kabar ini semua televisi telepon saya. Gus di live orang di tempat kami bilang sama Mas Dedi. Karena Mas Dedi manusia sama Gus. Waktu itu saya bilang, Dedi itu masuk Islam bukan untuk konsumsi publik, bukan untuk popularitas. Saya nggak mau seperti itu. Dan Dedi bilang, di mana lo maunya? Sudah Gus, saya datang ke pondok. Niatan saya benar-benar pengen masuk Islam. Dan saya nggak ada persiapan apapun. Malam Jumat ketika saya mengislamkan Dedi, saya masih pengajian di Sidoarjo. Paginya saya masih ngaji di kantor pajak. Wartawan tanya, apa persiapan Gus Miftah untuk mengislamkan Mas Dedi? Gak ada. Lu kenapa? Karena saya sudah biasa dan sering mengislamkan orang. Kebetulan saja jadi orang terkenal. Maka kemudian jadi rame. Sebelum Dedi masuk Islam, saya sudah biasa. Istrinya Bagindas, si Devi, itu masuk Islam juga melalui saya. Tolong doakan ya. Ini kalau kemudian Allah benar-benar kemudian menghendaki, insya Allah Hotman Paris Hutapea itu bisa masuk Islam dia ada komunikasi. Kalau kemudian Allah menghendaki, ada yang mustahil. Benar enggak? Allahumma la mani ali ataita tawala mu'ti ali manata wa yang faudal zat mingkal Kalau Allah menghendaki, orang sedunia menolak dia dimasuk Islam, tapi Allah menghendaki enteng. Makanya subhanallah, saya betul-betul bersyukur gara-gara dia dimasuk Islam, Hari ini begitu banyak orang yang mendapatkan hidayah gara-gara melihat YouTube saya dengan Dedi. Ketika saya menuntun Dedi masuk Islam, alhamdulillah. Sudah jam setengah satu pengajian dianggap selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh